Bismillahirrahmanirrahim. Semakin banyak jamaah itu, maka hal itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan dalilnya akan hal ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma kathara fa huwa ahabbu taala." Dan semakin banyak jamaah itu, maka itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Nah, Kemudian Syekh rahimahullah taala setelahnya menyebutkan tentang keutamaan salat jamaah. Iya, beliau sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tafaqun alaihi Nabi bersabda salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Wa salat jamaah itu lebih afdal, lebih utama daripada salat sendirian ya dengan perbandingan 27 derajat. Ini salat berjamaah. Iya. Dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu.